Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala musanif rahimahullah ta'ala Wa nafa'ana biabi ulumi fid daraini amin Wa syurbuhu min fadli wadu'ihi Di khabarin inna fihi syifaan min kulli Wa yusannu rasu izari bihi Ay intawahama husula mukat makdarin lahu Kama istadharau saykhuna وعليه يحمل رسول صلى الله عليه وسلم لإزاري به وركعتان بعد الوضوء أي بحيث ينتسب ينسبان إليه عرفا فتفوتان بطول الفصل عرفا على الأوجاع وعند بعضهم بالإعراض وبعضهم بجفاف الأعضاء وقيل بالحدث ويقرأ ندبا في أولى ركعتيه بعد الفاتحة walau annahum idzalamu anfusahum ila rahima wa fi saniya wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu ila rahima faidatun yahrumu atatahuru bil musabbal disyurbi wa kadza bima injuhila haluhu alal aujah wa kadza hamdu syai'in minal musabbal ila ghairi mahalihi wal yaktasir ay al mutawaddi'u hatman ay wujuban ala ghaslin aw masin wajibin fala yajuzu taslisun wala idyanu sa'ir sunan didiki waqtin an idraki salati kulliha fihi kama saraha bihi al-baghawi wa ghairuhu wa tabi'ahu al-mutaakhirun lakin afta fi fawati salati law akmala sunanaha bi an ya'tiyaha walau lam yudrik rokatan wa qad yuqraku bi annahu sama istaghala bil maksud wa kana kama law madda fil qiraah aw qillati ma'in bi haitsu la yakfi illa ilal al fardhu walau kana ma'ahu ma'un la yakfihi li tatimmati tuhrihi in thalatha aw atasunana aw ihtaja ila fadili ila fadili atasin muhtaramin haruma istimaluhu fi syai'in minasunan. sunan wa kadza iqalu bil ghusl wa nadban alal wajib bitarki sunan li idraki jama'atin lam yarju wairuha na'am ma qila bi wujubihi kadalki yanbai takdimu alaiha nazir ma marra minnat bi takdimil fa'id bi udrin alal hadira wa in fatat al jama'ah بسم الله الرحمن الرحيم نوت تعلم wal الإفادة والاستفادة والنفع انتفاع بجيسنا Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan daripada kesunahan wudu yaitu wasyurbuhu min fadli wudu'ihi disunnahkan bagi orang yang setelah selesai wudu itu syurbuhu minumnya min fadli dari sisa wudu'ihi Wadu di situ diartikan fi hilwau ismun lil ma alladhi tawadda'a bihi. Itu nama untuk air yang dia berwuduk dengan itu air. Di sisa air yang dipakai tadi yang ada di bak mandi seandainya dari bak mandi di situ disunnahkan meminumnya. Jadi setelah wudhu selesai dia ngambil sisa daripada air yang dipakai wudhu diminum. Kenapa kok disunnahkan li khabarin karena ada hadis riwayat inna fihi syifaun min kulidak sesungguhnya itu adalah obat daripada segala penyakit. Diminum air bekas sisa wuduknya setelah dia selesai wuduk itu faedahnya dikatakan dalam hadis itu sebagai obat daripada segala penyakit. Sebelum kembali, ke meneruskan masalah selanjutnya, di situ timbul mus, eh, apa ini iskal kalau memang air yang dipakai untuk wudhu itu musabbal apakah tetap disunahkan untuk meminum sisa bekas air musabbal jadi air dikhususkan untuk wudhu diwakafkan untuk wudhu apa boleh dia melaksanakan sunnah ini itu meminum air tersebut kalau kita katakan itu sebagai sunnah, sunanul wudhu berarti termasuk tatahur. Kalau memang tidak, cuman faedah yang lainnya ya berarti nggak boleh. Nah, di situ ada perbedaan uh, pendapat ulama beda pendapat disebutkan di kitab Bughya. Di sini saya nagel kitab mas Taraddada mas'alatun mas'alatu ba. Taraddada sin mim Ibn gosim <clears throat> mondar mandir Ibn Qasim fi nadbi syurbi agibal wudu'i minal ma'il mawquf Ibn Qasim mondar mandir di dalam kesunahan minum setelah wudhu daripada air yang mauquf walam ara dan aku tidak melihat man sarraha binadbihi ulama yang menjelaskan dengan kesunahannya lakin akan tetapi itlakuhum yaktadi menentukan itlaknya mutlaknya mereka ulama menunjukkan menentukan annahu la farga tidak ada perbedaan kasa irus sunan seperti semua sunnah-sunnah. Wa kana tarku syurbi minal jawabi al ma'ruf. Ah, jadi Ibn Qasim kelihatannya pendapatnya lebih condong kepada tetap disunahkannya walaupun dari air yang mauquf. Kemudian di situ akan atar kusyur biminal jawabi adapun meninggalkan minum daripada jawabi al ma'rufah, jabiah-jabiah yang ma'rufah seperti di Hadramut situ ada jabiah. Jabiah itu seperti bak mandi cuman di bawah. Jadi bak mandi kita kan di atas. Kalau kalau orang sana bak mandi bak mandinya itu seperti kolam, masuk turun gitu. Nah, itu setelah wudhu minum dari situ katanya apa? Wakana tarkul surbi dan itu meninggalkan minum daripada jawabi al ma'rufah listik darihi. Ya, karena memang apa? Menjijikkan. Bukan karena tidak sunnahnya, karena menjijikkannya galiban. Wa ma'lum dan sudah diketahui annatawa annatanawulal mustagudar haram. Jadi menggunakan sesuatu yang menjijikkan hukumnya haram. Karena itu itu masalah lain. Adapun musabbal katanya Ibn Qasim tetap disunahkan sebagaimana sunnah-sunnah yang lain. Wa khalafa Jim Jufri. Berbeda pendapat fagala Jim wa khalafa Jim fagala al-dhahir hurmatu syurbi. al-dhahir yang lebih tampak pendapatnya itu apa? Hurmatu syurbi keharamannya minum akhdan min itlaqihim hurmatu syurbi minal ma'il li litaharah. Kenapa? Karena mengambil daripada mutlaknya ulama mengatakan haram minum dari air yang mawquf untuk taharah bersuci. Sawa'un qoblal wudu wa ba'dahu baik sebelum wudu atau setelah wudu. Idhu idhu wa munafin li syartil waqif. Karena itu apa? Kenapa kok diharamkan? Karena meniadakan daripada syarat orang yang mewakafkan. Dia mengatakan khusus untuk toharoh, berarti minum nggak boleh. Nah, ini perbedaan pendapat. Berarti situ ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh meminum daripada air yang khusus diwakafkan untuk toharoh bersuci. Kemudian Wa yusannu rasyu izarihi bihi. Disunnahkan <clears throat> yurasyu. Yurasyu, ya rasyu. Rasyu. Yusannu rasyu izarihi disunnahkan mencipratkan izarihi sarungnya bihi dengan bekas air wudhu. Bifadli wadu'i tadi itu. Disunnahkan mencipratkan air yang bekas sisa wudhunya. Cipratkan ke sarungnya. Ai itu intawahama jika dia menyangka husula mugaddarin lahu mendapatkan mugaddarin sesuatu yang menjijikkan lahu bagi dia kama stadharahu syekhuna sebagaimana telah menjelaskannya syekhuna guru kita Ibn Hajar wa alaihi karena itu yuhmalu dimungkinkan rasyuhu sallallahu alaihi wasallam diizarihi bihi itu dimungkinkan mencipratkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diizarhi ke sarungnya atau sarawilnya pihi eh, apa ini dengan sisa daripada bekas air wudhunya. Riwayah mafis. Hmm? Mafi. Nah, mafi. الرواية من النبي مقدر مقدر menjijikkan Mugaddirin lahu. ما في رواية ما ذكر أذكره ما ذكر أوه لا الثاني رواية ثانية ما ذكر Di sini disunahkan juga dari sisa air wudhu itu selain disunahkan untuk meminumnya, disunahkan ngambil air itu juga untuk dicepratkan ke sarungnya. Ya. Itu situ alasannya karena apa? Karena takut ada rosyas. Yang alasannya sini yang ada dikatakan takut di situ uh, ada rosyas daripada air, dia nanti mengira oh ini dari cipratan itu. Akhirnya bikin dia was-was. Wah najis apa enggak ini? Karena itu ngambil air, cipratkan. Ada sesuatu, oh ini jadi anak sendiri nih. Anak sendiri yang nyipratkan. Itu masalahnya. Jadi yusannu dzalika in tawahama husul mugaddirin lahu karasyas tatayara ilaihi daf'an lil waswas. Karena alasannya untuk mencegah waswas. Karena itu disunahkan duduk dikatakan disunahkan duduk di tempat yang tidak terkena dirinya apa cipratan daripada air. Jadi kalau duduk di satu tempat jangan sampai di situ ada cipratan air akhirnya bikin was-was ini najis atau enggak. Karena itu menjauh lebih baik. <clears throat> Warakatani kemudian disunahkan salat dua rakaat ba'dal wudu setelah wudu ai itu bihaitsu tunsabani ilaihi urfan sekiranya dinisbahkan dua rakaat tadi ilaihi kepada itu wudu urfan secara umum fatafutani bitulil fasli urfan dan hilang kesunahan dua rakaat setelah wudu bitulil fasli dengan lamanya pisah urfan secara umum alal aujah atas pendapat yang lebih terarah. Ini pendapatnya Ibn Hajar. Ta'futani bitul fasal ini pendapatnya Ibn Hajar. Wa inda ba'dihim dan pendapat sebagian ulama hilangnya kesunahan dua rakaat bukan bitul fasal cuman bil i'rad dengan berpalingnya dia daripada dua rakaat. Wa ba'dhum dan sebagian ulama mengatakan bijafafil a'dha, hilangnya kesunahan daripada dua rakaat setelah wudhu itu dengan keringnya anggota badan. Wakilah bahkan ada pendapat bil hadas. Hilangnya kesunahan dua rakaat setelah wudhu itu dengan hadas. Ketika dia hadas berarti tidak disunahkan lagi sholat dua rakaat. di sini pendapat banyak sekali Ini tashilan ya memudahkan juga ini. Disun apa kehilangan dua rakaat itu dengan lamanya bisa itu pendapat yang muktamad Ibn Hajar. ماذا كأنه هكذا لأنه ضبط عرفان أحيانا kalau itu pendapat yang muktamad, muktamad Ibn Hajar. Kalau pendapat yang lainnya mengatakan tidak pilih erot. Udah, kalau dia erot berarti tidak harus tulul fasal. Walaupun setelah dia wudhu, ya, kemudian dia wis tak salat sunnah wis. Berarti irad. Kemudian dia berubah lagi, oh mau salat sunnah. Nah, kalau mengikuti pendapat bil irad berarti tidak sunnah lagi dah. Tidak harus tunggu tul fasal. Wa ba'da jafafil adha kalau ini walaupun tul uh, juga tidak apa tidak ditunggu dengan tul fasal yang penting kering anggota badannya berarti hilang kesunahannya sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ya kayak eh, seperti mualah itu ya. Kan ada kesunahan mualah itu. Jadi basuh wajah, ya, kemudian basuh tangan sebelum keringnya wajah. Basuh ngusap rambut sebelum keringnya tangan. Itu kan mualah, sunnah. Ya dalam e, sunnah bagi orang yang sehat. Kalau salih bal hukum hukumnya wajib. Nah, ini juga sunnah setelah wudhu langsung sholat dua rakaat. Kalau sudah kering anggota badannya, tidak sunnah. Ini pendapat yang lain. Bahkan ada pendapat bil hadas, enak ini. Walaupun tulul fasal sudah lama dia habis wudhu masih majelas minum syahi kering anggota badannya walaupun dia sudah berpaling untuk tidak apa untuk tidak salat sunnah walaupun dia uh, apa ini kering anggota badannya tetap disunahkan dengan pendapat yang terakhir ini kenapa hilangnya dengan hadas walau yomen ya walau tidak sholat sama sekali. Wain kan in kana di situ ada hadisnya sebetulnya riwayat lama ruwiya di situ kesunahan dua rakaat setelah wudhu <clears throat> lima ru, lima rawa lima ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam dakhala al jannah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk surga fara'a bilalan Nabi melihat Bilal fiha dalam itu surga fagalalahu maka Nabi berkata kepada Bilal bima bima sabaktani ilal jannah dengan apa kamu mendahului aku wahai Bilal ke surga fagala Bilal la a'rifu syai'an kata Bilal aku tidak mengetahui apapun ya Nabi illa anni kecuali sungguhnya aku la uhditsu wudu'an ya tidak batal daripada wudukku illa eh, tidak apa se, uh, eh, menyelesaikan daripada wudhuku illa usolli aqibah rakaatain kecuali aku sholat setelahnya dua rakaat. Hmm, karena itu Bilal mendahului daripada uh, masuk surga sebelum Nabi masuk surga karena amal seperti itu. Terus ada muskilah sebetulnya itu. Kan. Kalau sudah Bilal ada di surga, Nabi kelihatan ada Bilal ada di surga. Padahal ada di hadis inna Allah haram al-jannata al anbiya wa ummatihim qabla an tadkhulaha anta wa ummatuk kan gitu. Nah, sebelum Nabi kok ada Bilal ada di situ? Dikatakan itu kalau dengan roh dan jizim. Kalau dengan roh saja enggak ada muskilah. Nah, ini Nabi melihat itu suratu Bilal bukan Bilalnya. Hah? Melihat suratu Bilal fil fil jannah nanti ada di akhirat itu kalau masuk Nabi apa e, tidak dimasuki kecuali Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu masukinya. Hmm. Oke. Okay. Ya, ada ada lagi itu fil akhirah nanti karena ada nabi yang dengan rohnya masuk ke surga seperti Nabi Allah Idris. Pernah dimasukkan ke surga Nabi Allah Adam akan pernah masuk ke dalam surga sebelum Nabi Muhammad katanya surga haram bagi Nabi untuk memasukinya nah, sebelum yang lainnya nah itu ada di akhirat nanti nah, ada di akhirat kalau sebelum akhirat maka bigudrotillah bisa masuk surga Kama Nabi Allah Adam masuk surga kemudian Nabi Allah Idris juga dimasukkan surga nah Dan di situ ada faedah. Kalau ini kan berarti ada kesunahan-kesunahannya setelah wudhu. Pertama baca doa. Kemudian di situ kemarin dibahas masalah doa ul a'dha yang syahadaten itu. Baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan setiap anggota badan di mana riwayatnya sampai dikatakan riwayat hadis, hadis hasan gharib. Ya, hadis hasan gharib oh, bisa dipakai bukti eh, hujjah. Ah, kemudian diteruskan di situ untuk membaca doa setelah wudhu Allah ja'alni minat tawabin kemudian di situ salat dua rakaat nah, ini faedahnya apa di sini ada hadisnya wahwa mamin abdin yaqulu hina tidak ada daripada seorang hamba berkata hina ketika wudhu bismillah summa yaqulu inda kullu idwin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Kemudian diteruskan baca syahadat di setiap anggota. Pertama kali wudhu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diteruskan setiap anggota baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Summahi yagul kemudian dia berkata hina yafragu ketika selesai wudhu Allah ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin illa futihat lahu samani abwabul jannah kecuali dia akan dibukakan delapan pintu surga. Kemarin sudah dibahas. Yadkhulu min ayyasha'a. Dia akan masuk dari pintu manapun yang dia kehendaki. Fa in kemudian kalau dia berdiri min faurihi dalik. Dari segeranya dia setelah wudhu, jadi ini qoblatul fasal ini ya. Lebih menguatkan pendapat sebelum tul fasal. Langsung dia berdiri setelah wudhunya fasalla rakaatain kemudian dia salat dua rakaat ya gra'u ma wa ya'lam ma yaqul Ya, dia membaca di dalam dua rakaatnya dan dia mengetahui mayagul apa yang dia ketahui eh, yang dia baca infatala min salatihi kayaumi waladathu ummuh maka dia keluar dari salatnya dia seperti uh, waktu dilahirkan ya waktu dilahirkan daripada ibunya maksudnya apa dia tidak akan memiliki dosa apapun sedikit pun daripada dosa dia tidak akan memiliki dihapus semua dosanya seperti baru dilahirkan. Itu syada Allah syada Muhammad dan abduhu rasul setiap anggota wudhu atau setiap yang dibudui Kamal madmadah wal istinsyak, hmm. mashul udunain ada situ. Kemarin. Inda kullu idwin. كل عضوين ada عضوين wajib وغسله مسحوق atau atau matlub waslu. Inda kullu udwin ما ذكر حديث هذا بسم الله أول وضوء Udu, udu wajib apa enggak? La, yani huna Ridwan yas'al Bismillah itu في أول فقط أتو في كل عضو بسم الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله apa di situ bacaan وهو ما من عبد يقول هنا يتوضأ بسم الله آه. ثم يقول عند كل عضو ثم يا رضوان ثم ما مفهوم نعم. لا ada diterangkan ya? Enggak. Iya. Yeah. أنا أنا رأيت ال... رأيت الوالد دائما يذكر في كل ممكن أنت يذكر هذا أشهد أن لا إله إلا الله آه. وإن لم يحدث وإن لم يحدث بالإعراض وإن لم يحدث في الحدث القول الثالث في الحدث لكن أعرض هو على قول yang بالحدث وإن أعرض في هنا العبارة وإن أعرض yang tidak ada tapi kan di situ kan uh, yantahi bil hadas itu kan berarti tetap yustahabu ar-raka'atain Kan ya? Wa in a'radha. Nah ada, cuma ya sudah maklum kan gitu. Kalau sudah yantahi bitulil fasli, yantahi bil i'rad, yantahi bil hadas ya berarti sampai ada di situ. Intihai. Hmm? Hmm. Hmm. hmm. dan juga fatwa wakila bil hadas di situ af, af, afta Sayyid Samhudi galali annal ghusda bihima karena maksud dua rakaat daripada apa? daripada dua rakaat setelah wudu itu ada muta'til ada muta'tilil wudu an ada isolatihi bihi. Supaya tidak ada ya ta'til e, liburnya wudu masih tidak adanya wudu diteruskan dengan mengajarkan salat. Wa mala ilaihil basri. Wasahahahu al-Faqih Abdullah bin Mahrama bin Umar bin Mahrama. Buat juga benar-benarnya. Hmm. Amin. Wa yaqra'u nadban fi ula fi ulai rak'ataihi. Fi ula rak'ataihi ba'da al-Fatihah dan membaca sunnah hukumnya di dalam pertama daripada dua rakaat salat sunnah setelah wudu ba'da al-Fatihah setelah Fatihah walau annahum setelah Fatihah baca ini Walau annahum idzalamu anfusahum ila rahimah. Jadi baca setelah surat eh, surat, eh, surat Al-Fatihah, baca ini rakaat pertama. Wa fi tsaniyah rakaat yang kedua, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu ila rahimah. Jadi dua rakaat ini ada kesunahan daripada qiraah surahnya. Setelah apa surat Fatihah rakaat pertama baca walau annahum idzalamu anfusahum ya, Jaga, eh, وأنهم إذ ظلموا أنفسهم إيش يقول من يحفظ القرآن ثم يستغفر الله يجد الله غفورا rahima. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahima. Rakaat yang kedua wa may ya'mal. Hah? Sedikit ya. ومن يعمل سوءا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما Dikit ya, agak min surat al-ikhlas wa qul kafirun. Terus? Hah? Terus? Faidatun Yahrumu tatahur bil musabbal li syurbi. Haram berwudu atau bersuci bil musabbal dengan air yang di air musabbal, air yang diwakafkan li syurbi untuk minum. Jadi kalau air diwakafkan untuk minum diharamkan bagi dia untuk dipakai bersuci. Wakadha bimain dan begitu juga dengan air juhilah haluhu yang tidak diketahui keadaannya alal aujah. Daripada pendapat yang paling wajib. Jadi kalau air yang tidak diketahui ini diwakafkan untuk minum atau diwakafkan untuk bersuci, tidak diketahui juga hukumnya haram. Ini pendapat yang muktamad. Wa kadza hamlu syai'in minal musabbal ila ghairi mahallihi. Dan begitu juga membawa sesuatu Daripada air minal musabbal dari air yang diwakafkan ila ghairi mahali ke selain tempatnya. Jadi kalau seandainya air yang diwakafkan untuk minum, ya diminum di situ, tidak boleh dipindah dibawa ke rumah. Air yang diwakafkan untuk bersuci, ya dipakai di situ, tidak boleh dibawa ke rumah untuk dipakai berwudu. Ini uh, apa hukumnya juga haram wakada. Ya, cuman yusir al khilaf ini. Sebetulnya ini nanti pembahasan lebih diperjelas di bab wakaf. Ini pembahasan di sini lebih diperjelas di bab wakaf panjang sekali permasalahan ini juga di situ disinggung di mana di anahnya eh, apa ini kalau tidak diketahui ya kalau tidak diketahui sebetulnya di situ nanti ada beberapa pendapat yaitu melihat keadaan orang yang di daerah situ. Saya gharib, saya dari daerah luar kota. Masuk satu daerah dilihat di situ ada air ini musabbal li syurub diwakafkan untuk minum atau diwakafkan untuk bersuci, nggak tahu. Apa boleh kita cuman kita tidak mengetahui cuman melihat orang yang memakainya, cuman bukan orang awam yang jadi e, ukuran. Lihat di situ. Oh, di situ semua orang ada yang pakai wudhu, ada yang minum, ada yang dibawa bahkan. Oh, berarti ini diwakafkan untuk amah, untuk kepentingan umum. Berarti nah, situ boleh kita pakai minum, boleh kita nah, itu nanti dibahas di bab wakaf sebetulnya. Itu lebih jelas lagi nanti dibahas di bab wakaf. Situ jelaskan uh, apa ini? Summa qala wasil al Badawi anil jawabi wal jiral alati indal masajid fi halma. Bahkan di masjid ini ya. Kalau di masjid ada jawabi indal masajid oh sekitar masjid. Fi halma idza lam yu'lam annahu annaha mawqufah syurub aw wudu aw ghusl wajib aw masnun aw ghusl najasa fa ajaba akhirnya dijawab annahu idza dallat garina jika menunjukkan tanda ala annal ma sungguhnya air tadi maudu'un li ta'mimil intifa diletakkan memang untuk kesempurnaan untuk umumnya manfaat jaza jami umadzukir maka boleh semuanya itu lihat kok banyak orang pakai segalanya pakai minum pakai wudhu, bahkan untuk men, apa, menghilangkan najis, berarti boleh. E, jaza jami ma dzukir minasyurbi wa ghasl najasa wa jana janaba wa ghairiha. Boleh daripada semua yang telah sebutkan, daripada minumnya, menghilangkan najis, kemudian membasuh uh, mandinya orang janabah wa ghairiha dan selain itu. Wa misalul gharina, contoh tanda itu ya apa? Jaryanun nas ala ta'mimil intifa' bil ma'. Itu berlakunya semuanya manusia melaksanakan e, mengerjakan itu ala ta'mimil intifa daripada umumnya intifa bilma dengan air tersebut min ghairi nakirin dengan tanpa ada e, penolakan min fagihin wa ghairi daripada Bukan. orang yang ngerti fikih dan selainnya idz zahir min adamin nakir annahum aqdamu ala ta'mimil intifa bilma Eh, karena akhirnya ngelihat ulama kok tidak banyak, tidak apa, tidak maknya, tidak melarangnya, berarti itu menunjukkan bahwa memang itu takmimul intifa. Itu nanti dibahas sebetulnya nanti di bab wakaf akan lebih jelas. Ada pertanyaan? Pertanyaan saya yang pertama adalah apakah sholat dua rakaat wudhu ini bisa masuk ke sholat yang lain seperti sholat tahiyat masjid. Yang kedua, pertemuan minggu kemarin tentang khuruju saraf ila saraf, keluar dari tempat yang mulia menuju tempat yang mulia. Apakah ada perbedaan umpama saraf yang satu itu lebih rendah, saraf yang kedua lebih tinggi lantainya? Apakah tetap disunahkan tayamun? Terima kasih. Ya. Yang pertama tadi uh, apa ini? Uh, indiraj, ya. emang Memang sunanul wudu termasuk salat in, indiraj, salat yang bisa masuk kepada salat yang lainnya. Di situ ada 10 salat. Selain salat tahiyatul masjid, di situ ada 10 salat. Itu seperti salat safar, kudu minas safar, kemudian salat ingin berangkat ke berpergian, kemudian salat istikharah, ya kemudian salat uh, apa ini? Uh, tahiyatul masjid tadi Salat ghaflah. Salatul ghaflah ya. Walhasil di situ ada 10 salat yang seperti tahiyatul masjid yang bisa masuk kepada salat yang lainnya. Seandainya setelah wudhu langsung salat qabliyah diniatkan sunan wudhu, niatkan tahiyatul masjid dapat semuanya. Ya. Kemudian yang kedua tadi kalau beda ruangannya bukan beda ruangan cuman beda tingkatan daripada lantainya. Ya. Kita masal apa satu ruangan lantainya bawah kemudian ruangan setelahnya langsung naik gitu. Anak kira bukan perbedaan lantai, ya, perbedaan ruangan, perbedaan tempat. Oh mimbar. Mimbar kan memang tempat lain. Masa ada orang sholat di mimbar? Tidak bisa pakai sholat tempat lain berarti itu ruangan lain memang ruangan khusus untuk khutbah. Kalau tadi ruangannya sama, satu ruangan cuman bedanya lantai ada lantainya yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi. Ya satu ruangan itu. Kalau ini kan beda ruangan berarti. Orang masuk ke mana ke tempat khutbah berarti untuk apa? Untuk khutbah, bukan untuk sholat. Kalau untuk ruangan selanjutnya dipakai Ya. Sudah, kemarin sudah dibahas kalau naik mimbar tetap disunahkan mendahulukan yang kanan kan gitu. Kemarin kan gitu. Oh takhoy, takhoy, takhoyur ya. Di situ boleh milih ya. Kemarin kita bahas kalau masuk mimbar karena sama-sama syarif boleh ikhtiar ya, boleh dia milih mendahulukan kanan atau kiri. Ya, cuman kalau untuk yang tadi itu ada ruangan lebih rendah dan lebih tinggi nggak sama. Mungkin yang dimaksud itu seperti misalnya di antara masjid itu ada mihrabnya. Nah, itu tentunya mihrabnya masjid tadi itu lebih diutamakan daripada yang lainnya asyraf karena di situ adalah tempatnya imam misalnya. Jadi ada ada mungkin perbedaan dalam hal itu. Mungkin seperti di Masjidil Haram itu antara eh, apa magam Ibrahim, oh, wala magam Ibrahim dengan yang lainnya. Nah, itu kan ada sekarang mau masuk misalnya mau sholat ada di makam Ibrahim disunahkan kaki kanan dulu masuk ada di situ misalnya. atau mau masuk ke hijir hmm? nah, kan juga masuk kanan dulu jadi ada ada berbeda mungkin situ antara eh, apa namanya eh, masjid Nabawi di antara masjid Nabawi eh, Raudhah eh, ma baina qabri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah dengan yang lainnya kan lain itu ada ada perbedaan itu itu mungkin yang dimaksud itu Ya. Iya. iya. Tayamun dulu. Karena ke Ardul Haram ya. Anjib. Ala gal itu semuanya. Ya, Di mana itu? ماشي Muskilah Masjidil Haram itu. Karena mungkin Ardul Haram itu ya. Nestawi memang Ardul Haram dan Masjidil Haram itu. As-salat fil Haram. Iya. Wajib. Yang muskilah kalau sudah haram eh, birkanya yang di haram itu. Hah? Masuk birka ke haram kan benar haram juga itu birkanya di haram itu. Hamamnya. <laughs> kalau tidak ada farak ada di situ, kenapa kalau, masuk hamamnya dari itu harus kaki kiri nanti? Eh, Masjidil Haram. Eh, sekarang Masjidil Haram kenapa? Karena haram eh, luar Masjidil Haram dan Masjidil Haramnya itu adalah sama-sama mulia kan gitu. Ka'bah bukan Masjidil Haram. Ka'bah bas. Oh, khalas. Eh, Ka'bah. pendapat Ibn Hajar itu sudah itu hasilnya. Pendapat Ibn Hajar mendahulukan kanan. Masuk Ka'bah, keluarnya kiri. Karena syarif asyraf. Oh gitu ya. Itu. Alhasil anna ma fihi takrima idza dakhala alaihi dakhala bil yamin idza kharaja kharaja bil yasar kama fil masjid wa ma fihi istiqdar يقدم يساره عند الدخول إليه ويمناه عند الخروج منه كما في الدخول لبيت الخلاء ابن حجر في التحفة والأوجه فيما لا تكريم فيه ولا استقدار أنه يفعل باليمين وهو شريف وأشرف كالكعبة وبقية المسجد يتجه مراعة الأشرف وشريفين كمسجد يصك مسجدا مثله التخيير وبيعلم تخيير الخطيب عند سعوده عند سعوده للمنبر والشريف مستقدر بالنسبة إليه كبيت يلصق مسجدا وقدر وأقدر منه كخلاء يلصق سوقا يتجه مراعاة الشريف في الأولى والأقدر في الثانية Ya ada khilaf berarti ya terus. Ada khilaf. Dan Ka'bah أشرف من مسجد Haram, eh, Okay. Oh, ada ada yang yahtaj niyah, ada yang ma niyah eh. Khilaf. pertanyaan dia dari ruangan sama ya. Ruangan satu cuma ada naik ada turun. Berarti syarif syarif kan sama-sama syarif ya syarifen berarti sama takhir. Takhir boleh mendahulukan kanan boleh mendahulukan kiri karena itu sama-sama mulia. Oh, itu yang maksudnya tadi. <laughs> Ya. Tadi dijelaskan bahwa orang yang mengerjakan sholat setelah wudhu itu akan diampuni semua dosa-dosanya. Yang saya tanyakan, apakah itu semua jenis dosa yang diampuni ataukah ah, dosa-dosa tertentu yang diampuni? Yeah. Gitu banyak uh, penjelasan kadang-kadang fadilah ya, sesuatu di situ menghilangkan uh, menghapus dosa. Banyak kan? Kadang-kadang seperti wudhu ya wudhu basuh wajah luntur juga dosa daripada wajah. Walhasil di situ banyak yang mengatakan seperti itu, itu yohmal ala irid dunub. Dosa-dosa kecil cuman ya, dari keutamaan Allah min fadillah mungkin juga daripada dosa-dosa besar. Cuman dosa besar memang tidak bisa dihapus kecuali dengan taubat. Dosa besar tidak bisa dihapus kecuali dengan taubat yang benar, dengan syarat-syarat taubat. Cuman biasanya kalau ada fadilah itu menghapus dosa, fadilah ini menghapus dosa, itu menghilangkan dosa-dosa kecil. Ada hadis itu kan? as ila as-salawatul khamas wa Ramadan wa, wa Jum'ah la Jum'ah wa Ramadan la Ramadan kafiratun lima bainahuma apa? batil kabair. Kabair. Yang jelas eh, apa namanya? Eh, Fadlullah wasi kalau memang sekiranya Allah menghendaki dari yang seremeh apapun bisa diampuni kan dosanya oleh Allah. Kasih apa? Minum anjing aja bisa menjadi sebab masuk surga kok. Hmm? Imatatul kan raaitu fil jannati rajulan raaitu rajulan fil jannati yatagallabu fil jannati fi syaukatin yunahi an tariqil muslimin. Aku menemui seorang dia bergelimang dalam nikmat surga karena dia menghindarkan satu duri di tengah jalan. Qadrullah wasi. Iya. Umumnya. Mau ada yang lain Ada yang lain? Sudah belakang. Mic-nya dikasih belakang itu. Mana tadi itu? Tadi dikatakan untuk setiap uh, eh, wudhu, setiap apa uh, anggota wudhu, waktu membasuh setiap anggota wudhu uh, eh, membaca Bismillah, uh, apa namanya? Ta'awud Bismillah. Shudana Muhammad dan Abdul Rasulullah. Ya, uh, itu untuk yang sun, sekalian juga yang sunnah atau yang hanya wajib aja. Sekali. Ya, masih muskil itu. Itu masih belum Tadi pertanyaan juga iskalnya di situ. Di situ memang hadisnya kelihatannya umum. Cuman kemarin yang dibahas itu aldo itu sak sunah-sunahnya. Allah alam. Cuman Wadu'a al marufah Bukan setiap anggota bismillah ya. Permulaannya bismillah, kemudian setiap anggota baca asyhadat itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Awal bismillah. Udah. ada yang tanya. Tadi dikatakan bahwasanya hamlu syai'in minal musabbal ila ghair mahalli itu hukumnya haram. Kalau ma'u zam-zam itu apakah termasuk musabbal bil amma atau bil khas? Musabbal Umum. Oh. Enggak, kalau untuk istinja mah enggak boleh itu. Mau zam-zam. Makruh. Iya. Jadi kalau untuk yang najis. Disyurub. Untuk syurub iya mau zam-zam gitu. Ila ghairi mahalli la bas. Apa? Ila ghairi Oh enggak apa. Una hamlu syai'in min al-musabbal ila ghairi mahalli. Ngambil zam-zam sampai dibawa ke Oh, zam-zam zam-zam asam musabbal itu. Zam-zam masa musabba. Mau musabba. Siapa yang mewakafkan? Terus akhdu syai'in fil ardi haram, hukumnya haram jadi. Ya? membawa sesuatu dari tanah haram hukumnya haram. Iya. Kalau membawa ma'u uzam zam apa-apa ya. Ada berkecualian. Itu itu apa namanya? turapnya, hajarnya. Nah, kalau ini bawa berasnya tidak apa-apa. Kurma yang ada di sana dibawa yang tidak apa-apa. Kalau inti kawin dengan orang sana dibawa ke Indonesia tidak apa-apa. Harus ditinggal ada di sana. Assalamualaikum. Ini mau tanya masalah wasyurbuhu min fadli wadu'ihi. Ini yang dimaksud uh, fadl fadl fadlna ini bagaimana apa uh, setelah mustakmalnya air dari wudu atau yang dijeding itu atau dari kerannya itu? Kalau wadu di situ artinya ismun lil ma alladzi tawaddaa bihi. Nama air yang sudah eh, yang dia memakai wudhu dengan itu air. Cuma repotnya kalau memang keran gitu ya. Kalau keran kan bukan sisa loh. Pakai baru lagi berarti. Kalau dari bak mandi atau jabiah. Jabiah itu bak mandi yang tadi katakan turun ke bawah. Nah, itu ada sisanya. Kalau keran ya berarti baru tuh. Undo, undo. Bukan yang di anggota badan yang dikatakan wudu sisa wudu air yang dipakai untuk wudu ismun lil ma alladhi tawaddo'a bihi yang dia wudu dengan itu air bukan yang sudah dipakai Anak kira tidak ada masalah kan e, permasalahannya sekarang kalau memang itu dari jabiah misalnya kalau itu dia digosok kan berarti air ini bukan tidak dipakai juga yang ada di situ kan air yang disediakan untuk wudhu Walaupun keran. Walaupun itu keran kan berarti. Sekarang orang ngambil bil ikhtiraf tadi itu misalnya ada di luar, nah itu kan berarti air juga tidak dipakai kan gitu. Bukan air yang disediakan untuk wudhu. Barangkali begitu ya. Itu lebih tepat. Tidak harus eh, yang dipakai sama wudhu. Sisa. Eh, sekarang sisa wudhu sisa air wudhunya tadi itu apakah yang sudah dipakai wudhu begini kan kan tidak harus harus apa sini harus ada di kolamnya tadi itu kan nah sekarang kalau dia dibeli ikhtiraf kan tidak tidak dipakai juga itu kan sisa cuma eh, tapi kan artinya ada air yang disediakan untuk wudhu sisanya kan gitu nah sekarang di keran juga begitu kan barangkali begitu ya Kecuali kalau memang dia wudunya tadi itu tidak pakai ikhtiraf malah sunnah untuk ikhtiraf furujan min khilaf kan gitu. Kalau yang Bekas wudunya. biasanya sih memang kita lihat ya, orang-orang tua itu tahu itu ada yang diminum gitu ya. Nah, permasalahannya sekarang tidak harus air yang dipakai wudhu itu karena yang dipakai wudhu kadang-kadang di luar daripada kolam tadi itu air disediakan untuk wudhu gitu loh. Nah sekarang di keran tadi itu kan air disediakan untuk wudhu memang. Eh farak. Allah alam. Nah, itu khilaf gitu. Yang mana itu? Yang air yang bekasnya, eh, bukan bukan bekas itu, maksudnya sisanya itu oh. Nah, kalau ini eh, bukan itu kan dimaksud wadu itu. Wadu itu kan bukan berarti yang sudah dipakai untuk wudhu itu bukan kan? Wadu Sisa. itu air yang digunakan untuk berwudhu, disediakan untuk wudhu itu. Nah, nah madri. Mana? Eh, ma yutawadza bihi. Iya. Ya sisa, sisa apakah sisa itu sudah digunakan itu tidak ya, tidak tidak harus ya. Sisa daripada wadu bukan sisa daripada maul wudu ya sisa daripada waduknya Air yang digunakan untuk wuduk, memang air disediakan untuk wuduk, Sisanya air digunakan untuk wuduk, Bukan berarti harus dipakai wuduk gitu Bukan berarti ma, fadlul Wuduk itu berarti air yang ditadai itu kan. Mungkin bisa dibedakan kalau apa ada tandon itu mungkin. Hmm. Kalau tandon berarti sama pembahasannya dengan bak mandi. Kalau dari PDAM langsung itu kan, kan baru terus. Ya, yang jelas uh, di pipanya itu masih masuk masjid itu kan. <laughs> Allahu alam. Dah, lepas istihbabnya itu. Itu perlu perlu perlu di, dicari lagi itu. Bagus itu. Hat, ada yang lain? Udah cukup.